Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat zuhur yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita kembali mengkaji materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang terfokus dalam bidang tafsir dan hadis. Tafsir tentunya adalah tafsir Al-Quran dan hadis di sini adalah sabda Nabi dan atau sabda atau ucapan para sahabat yang memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kitab yang masyur sekali, yang menjadi pegangan banyak kaum muslimin di seluruh dunia adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir seorang ulama dari Syria dari Damaskus bermazhab Syafi'i dan wafat pada tahun 774 Hijri. Ya. Kita akan mempelajari sebuah ayat yang berkaitan dengan politik dan hadis-hadis tentang politik. Ya. Sekaligus kita menepis bahwa Islam itu tidak ada eh, unsur politiknya. Gitu ya. Ada orang menganggap bahwa Islam itu ngurusi masalah najis saja gitu. Ya. Ada yang menulis di koran ulama itu tahunya kan fikih. Fikih itu kan cuma masalah najis, masalah sholat, jadi nggak bisa berbicara, nggak punya hak berbicara untuk masalah yang berkaitan dengan kenegaraan, pemilu dan sebagainya.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 Maksudnya menaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan taatlah kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya menaati apa yang ada pada sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Wa ulil amri minkum dan dalam kurung taatlah pula kalian kepada ulil amri dari kalian. Fa'in tanaza'tum fi syai'in apabila kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah. Warudduhu ila wa Rasul, kembalikanlah itu kepada Allah, kepada Al-Qur'an wa rasulan kepada Rasulullah kepada sunnah atau hadis apabila kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan itu adalah lebih baik dan sebaik-baik cara kalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang mukmin atau orang-orang muslim mukmin itu sama dengan muslim kalau disebut secara terpisah iman juga sama dengan Islam kalau disebut secara terpisah tapi kalau disebut secara bersamaan maka iman itu adalah perbuatan-perbuatan batiniah Sedangkan Islam adalah perbuatan-perbuatan lahiriah. Oleh sebab itu, ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya, wahai orang-orang Islam, sama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri. Minkum ulil amri itu dari kalian Kalian siapa? Orang-orang beriman. Siapa ulil amri itu? Menurut penafsiran ulil amri itu adalah para pemimpin negara yang kemudian lazim disebut kumara dan juga para ulama Ya. Memang pada masa-masa awal pembedaan atau pemisahan antara ulama dan umarok itu tidak Bahkan pada masa-masa lalu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, setiap nabi itu adalah pemimpin negara dan pemimpin agama. Dia adalah bagian dari umaroh, dia juga ulama. Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah yang empat. Tapi belakangan kemudian pekerjaan umaroh itu kemudian terpisah dengan ulama. Ulama sendiri, umaroh sendiri. Ayat ini memberikan isyarat, menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pemimpin umat Islam itu ada dan harus ada. Dan pemimpin umat Islam dari kata-kata minggu harus dari umat Islam. Pemimpin umat Islam tentu dari umat Islam. Atau dengan kata lain, pemimpin umat Islam harus beragama Islam. Dari kata-kata minkum di sini. Maka menurut para ulama, menegakkan kepemimpinan itu atau yang disebut dengan nasbul imam menegakkan kepemimpinan Imam. Bukan imam dalam sembahyang. Imam dalam kenegaraan. Pemimpin bangsa. Itu hukumnya wajib. Apapun istilahnya. Apa namanya imam. Apa namanya khalifah. Apa namanya raja. Namanya sultan. Namanya presiden namanya amir dan sebagainya. Itu istilah aja. Tapi substansinya adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa. Bahkan para sahabat Rasulullah ketika Rasulullah wafat Rasulullah wafat pada hari Senin tapi para sahabat tidak segera memukul Rasulullah. Padahal memukul mayat itu wajib dan lebih cepat, lebih bagus. Hari Senin wafat sampai hari Selasa baru hari Rabu Rasul dimakamkan. Mengapa? Karena belum terpilih khalifah pemimpin umat pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin sidang dalam bahasa sekarang antara dalam pada petik partai muhajirin dan partai ansor muhajirin adalah pendatang dari Mekah ansor adalah pribumi Madinah bagi muajirin, bagi ansor, masing-masing berpendapat pemimpin harus dari kalangan muajirin. Kata ansor, pemimpin harus dari kalangan ansor. Hari pertama, sidang awal. Hari kedua, muncul pemikiran. Minna amirun wa minkum amirun. Kita belah dua dari pemimpin. Dari kalangan Ansor ada pemimpin, dari kalangan Muhajirin ada pemimpin. Hari ketiga tercapai kesepakatan setelah disampaikan sebuah sebuah hadis yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy pemimpin bangsa itu dari suku Quraisy. Ini adalah hadis sahih dari Nabi mereka akhirnya menerima dan melantik membayar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, khalifah itu artinya pengganti dari yang tidak ada, khalifah. Maka manusia itu bukan pengganti Allah, tidak ada itu. Orang mengatakan manusia itu Khalifah Allah di bumi. Kalau khalifah Allah berarti Allah kan tidak ada udah mati nggak boleh khalifah di bumi boleh karena manusia itu dari generasi ke generasi menggantikan satu sama lain Saya tidak bakal terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW maka baru mayat Rasulullah dimakamkan apa artinya? artinya bagi para sahabat menegakkan kepemimpinan itu lebih penting daripada memupuk mayat. Padahal mayatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun orang dari sahabat yang mengatakan, baik, tunggu dulu Rasulullah, baru kita pilih pengganti." Tidak, ternyata. Inilah ijma' konsensus para sahabat Nabi bahwa menegakkan kepemimpinan bangsa, kepemimpinan negara itu lebih penting, lebih wajib daripada mengubur mayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urgensinya menegakkan kepemimpinan. Dalam Islam, mengapa wajib? Sebab Islam bukan hanya agama yang mengatur individual antara dia dengan penciptanya. Tapi Islam juga sekaligus mengatur antara masing-masing makhluk yang namanya manusia ini dengan makhluk sesamanya yang sama-sama manusia juga dengan makhluk yang lain, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Oleh sebab itu, agama Islam bukan semata-mata agama personal, agama individual, tetapi Islam adalah agama individual dan sosial. Oleh sebab itu, untuk mengatur sosial Islam memberikan aturan-aturan. Bagaimana antara seorang hakim dengan yang dihukumi, terdakwa? Antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin? Antara orang yang satu dengan orang yang lain? Dan itu tidak mungkin dapat terlaksana tanpa adanya pemimpin bangsa. Maka dalam konteks keindonesiaan, memilih pemimpin yang disepakati di Indonesia dalam bentuk pemilihan umum lima tahun sekali menurut hukum Islam itu wajib dilaksanakan. Setelah pemimpin terpilih dan mekanisme pemilihan pemimpin tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut pula dalam hadis. Oleh itu, para ulama membolehkan apa mekanisme pemimpin kepemimpinan itu melalui pemilihan seperti tadi yang kami sebutkan, pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui pemilihan atau melalui penunjukan alias pengangkatan seperti diangkatnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar al siddiq yang waktu itu menjadi khalifah. Dua metode yang diwariskan atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat senior ini kemudian berkembang. Yang pertama menjadi sistem republik di mana untuk mengangkat seorang pemimpin melalui pemilihan. Yang kedua, melalui penetapan, penunjukan atau pengangkatan yang ini kemudian berkembang menjadi sistem kerajaan melalui penunjukan dari raja sebelumnya ini yang disebut dengan wilayatul ardi. Ini berkembang. Maka dua-duanya dibolehkan dalam Islam. Mau pilih yang pertama silahkan, mau pilih yang kedua silahkan. <clears throat> Karena tidak ada sistem yang disebut atau cara yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis tapi yang disebut adalah bahwa pemimpin punya tanggung jawab. Pemimpin umat bertanggung jawab. Salah satu tugasnya adalah menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Itu yang menjadi sasaran. Oleh sebab itu, dalam berbagai hadis ya, disebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah kamu wajib taat kepada pemimpin wa in tu'mir 'alaikum 'abdun habasyun karena fi ra'sihi zabibah meskipun yang jadi pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia dari Abaja Abyssinia ya, budak hitam, rambutnya keriting, seperti ada anggur-anggur kering di kepalanya. Kalau itu menjadi pemimpin kalian, kalian harus taat. Tapi ketaatan itu sepanjang tidak dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah. Bolehkah kita melengsarkan pemimpin? Ada dua kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib taat dan kita tidak boleh satu senti pun punya perasaan untuk tidak taat kepada pemimpin. Bahkan disebutkan dalam hadis barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin meskipun hanya sejengkal. Ini sebuah kiasan sedikit. Maka apabila dia mati dalam keadaan tidak taat kepada pemimpin, dia mati dalam keadaan jahiliyah alias mati kafir. Orang Islam yang tidak taat kepada pemimpinnya. Ini kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Yang kedua, bolehkah kita melancarkan, memakzulkan pemimpin? Ada dua keterangan dari hadis. Yang pertama, tidak boleh kita memakzulkan pemimpin. Kecuali apabila pemimpin kita telah melakukan perbuatan kekafiran yang nyata, yang jelas. Kalau jelas pemimpin kita itu adalah seorang yang kafir, seorang yang keluar dari Islam, kita boleh merengkarkan pemimpin itu. Kita boleh tidak taat lagi. Tapi kalau pemimpin kita itu hanya pernah masuk ke gereja, kita tidak boleh. Ini keterangan dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Dalam keterangan hadis Nabi riwayat Imam Muslim ada keterangan begini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, nanti kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kalian sukai dan kalian juga tidak sukai. Kita punya pemimpin, mungkin kita senang dengan pemimpin, kita punya pemimpin, mungkin tidak senang dengan pemimpin kita. Boleh dan sebagainya maksiat, koruptor. Tapi sudah kita pilih tadinya itu. Bagaimana boleh kita lancarkan? Kata Rasulullah, ketika para sahabat mengatakan, Abad seribu bisayf ya Rasulullah, bolehkah kami lengkarkan mereka dengan pedang-pedang kami? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak boleh. Ma'aqamu fikum as Selama dia masih mau sholat bersama kalian, maka tidak boleh pemimpin dilengkarkan. Meskipun kamu nggak senang, meskipun dia boleh pada kamu. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa seorang pemimpin yang dilengkarkan akan mendatangkan bencana-bencana yang lain, musibah-musibah yang menimpa umat akan menimbulkan pada sekarang anarkisme ketidaktaatan kepada pemimpin akan menyebar di mana-mana dan itu lebih berbahaya daripada membiarkan seorang pemimpin meskipun dia hanya tidak kamu suka. Bapak dan Ibu ini sekedar pengantar barangkali. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan materi-materi lain. Barangkali ada pertanyaan sekitar ini, kami persilakan. Silakan maju ke depan. Iya. Ada mic di sini Pak. Silakan kalau ada yang bertanya. Kita punya waktu sampai jam 1. Masih ada waktu 10 menit. Ya. Ya, terima kasih. Silakan. Uh, kalau mengenai pemimpin, pemimpin itu kalau kita sangat dengar tadi adalah juga diangkat. Ya, kesepakatan adalah mungkin ada yang diangkat, ada yang diangkat, ada yang dipilih. Ya, atau dipilih lah. Tapi pada satu saat dalam kenyataan kehidupan berbangsa atau bersuku itu suatu saat pasti ada muncul yang karena kebutuhan-kebutuhan yang kondisional pasti muncul adalah yang namanya yang pemimpin tadi. Itu adalah pertanyaan saya adalah tadi yang terakhir tidak meskipun dia boleh juga kita dilarang untuk memaskulkan karena akan membawa mudarat yang lebih banyak. Cuman persoalannya pemimpin ini kan hati mulai yang ada tingkat kalau tinggi di kehidupan sehari-hari mulai dari yang RT sampai presiden nanti. Yang mana yang sebenarnya yang disebut pemimpin Terima kasih. Baik, jadi begini, uh, eh, dikatakan tidak boleh dimaklumkan meskipun dia tahu selagi dia masih mau sembahyang atau dia tidak mengerjakan perbuatan yang jelas kafir ya. Ini jangan diartikan kemudian oh itu dolim kita angkat kita pilih sudah. Jadi mungkin kita ketika kita milih dia itu bagus gitu ya. Tiba-tiba kemudian dalam pertengahan tengah jalan dia tidak baik apa yang dimaksudkan. Selagi dia masih sembahyang atau dia tidak melakukan perbuatan kekafiran yang nyata, itu tidak boleh dimaksudkan, tidak boleh dilengkapi. Nah konteks ini kalau Rasulullah menerangkan hadis ini itu bisa berarti pemimpin tingkat nasional juga pemimpin tingkat lokal gitu ya sebut aja presiden atau gubernur lah gitu ya iya itu kan tingkat lokal jadi kalau kita sih mau sembahyang kita tidak boleh memakzulkannya. Jadi ada ungkapan satu hari sebuah negara, sebuah bangsa tidak memiliki pemimpin itu lebih buruk daripada satu tahun punya pemimpin tapi balik. Jadi disinilah korensi kepemimpinan dalam Islam harus ada. Memang ya, kita harus mencari yang ideal. Tapi kalau sudah tidak mungkin sama sekali dan ternyata begitu, ya memakzulkan pemimpin akan menimbulkan madarat, akan menimbulkan hal yang negatif, ya lebih berbahaya daripada dia dibiarkan seperti itu. Bahayanya lebih besar. Makanya para ulama mengatakan Nabi tadi melarang, selagi dia masih sholat, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak sholat, dia sudah melakukan perbuatannya jelas kafir silakan turunkan boleh dimasukkan itu maka saya katakan tidak boleh kaum muslimin mengangkat pemimpin untuk mereka ternyata dan pemimpin yang diangkat adalah orang yang bukan muslim dengan kata-kata min tadi dengan kesepakatan para sahabat dan para ulama sepanjang masa sampai sekarang boleh umat Islam memilih pemimpin mereka dari orang yang bukan Muslim. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau boleh penjelasan itu bagaimana terhadap atau dengan kata lain apabila seseorang itu non Muslim artinya dengan kata lain boleh dong kita memaskulkan yang kedua, bagaimana terhadap apabila pemimpin, kebetulan kami tidak memilih. Karena aturan lainnya apabila yang terbanyak, dia dijadikan pemimpin. Apakah itu juga berlaku seperti yang besar eh, para kandil pertama? Kita nggak memilih. Padahal menurut syariat Islam, kita wajib memilih. Kita nggak memilih itu kenapa dulu? Ya. Apa kita yang tidak mau memilih? Itu melanggar syarat itu Bisa berdosa. Kan? Apa kita tidak memilihnya karena belum memenuhi syarat? Misalnya, seorang anak belum umur atau udah punya umur dewasa tapi gila, gitu kan? Atau seperti yang terjadi kemarin, misalnya itu yang katanya disebutkan ada 47 juta kehilangan hak pilih karena nggak ada undangan. Nah, itu lain seperti itu. Itu namanya bukan golput itu, itu digolputkan. itu dizalimi. Maka orang seperti itu mestinya punya hak untuk menuntut mengapa saya tidak diundang, mengapa saya tidak diberi kartu untuk memilih, padahal kami punya hak untuk memilih. Punya hak pilih, hak pilih itu adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. namanya hak pilih itu ya. kan. Ya. Akhirnya tadi seperti kan itu. Ya. Ya nanti tergantung kesepakatan kita. Kesepakatan kita bagaimana? Apa yang tercantum misalnya dalam contohnya Kongres Undang-Undang Pemilu? Apakah misalnya seperti pemilu yang baru lalu ini dapat disahkan menurut undang-undang dan undang-undang itu adalah bikinan kita semuanya atau wakil-wakil kita semuanya kalau itu sah berarti yes. Iya. pemimpin yang akan datang legitimis gitu. tetapi kalau tidak sah undang-undang berarti kita harus mengulang lagi membuat pemimpin lagi karena yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi Jadi inilah maka perlunya ya Makanya para ulama tidak pernah mengatakan ya, memilih pemimpin itu adalah hak, tidak pernah dibahas dalam. Tapi itu kewajiban. Ya. Memang ada istilah hak dalam Islam. Yang namanya hak dalam Islam itu itu dapat dimiliki seseorang. Tapi juga seseorang yang punya hak, hak itu dapat dijual, dapat diwariskan, dapat diberikan. Pertanyaan sekarang, hak pilih itu boleh nggak diberikan pada orang lain? Kalau itu hak itu boleh diberikan pada orang lain. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggal dan dia, siapa yang mati dan dia meninggalkan harta dan hak-hak, maka harta dan hak itu adalah menjadi milik ahli waris. Jadi tidak tahu hak pilih itu apa, termasuk yang boleh diwariskan misalnya. Saya kira nggak boleh diwariskan tidak boleh juga dijual. Apa ada orang yang saya jual, saya punya HP, saya jual pada kamu ya. Ada nggak seperti itu? Kemudian diwariskan pada anaknya. Saya kira nggak ada. Ya. Jadi banyak orang bertanya apakah berdosa orang yang digolongkan, saya kira tidak. Yang berdosa adalah yang menggolongkan. Baik, ada yang ngasih silakan Pak. Silakan Pak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, ada sedikit pertanyaan yeah. terkait sama tata cara pemilihan sebanyak Rasul eh, sahabat Ustaz. Itu apakah yang memilih itu seluruh rakyat daripada Mekah Madinah pada waktu itu atau hanya eh, ahli ulamanya saja yang eh, ilmunya sudah eh, tinggi atau yeah. itu apa, apa gimana? Ini terkait dengan implementasi di di, di sekarang dalam kami ini Pak Terus yang kedua terkait dengan uh, yang fatwa MUI yang uh, haram itu Pak Kalau kita lihat bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk tidak mengikuti bila tidak mengikuti pemburu Pak Jangan yang kalau tadi saya ikutkan Pak Ustaz bahwa yang diwajibkan itu adalah memilih, memilih pemimpin. Sedangkan uh, memilih pemimpin itu uh, bukan uh, bukan ke bukan ke uh, metodenya Pak Ustaz. Jangan, kalau kita lihat sekarang pemilu sekarang ini menghasilkan banyak orang yang dari data itu kalau Ustaz dikorin sampai satu juta ada caleg itu jumlah caleg sekitar satu juta banyak yang e, kemudian menjadi gila atau seperti Ekses daripada ini sangat besar Pak Ustaz. Tapi juga biaya yang 70 triliun yang dikeluarkan itu terkait dengan itu apakah ada usulan MUI terhadap hasil ini ke depannya apakah akan juga akan mengeluarkan fatwa haram juga terhadap kasus yang hasil seperti ini apa apa mungkin ada ada ada usulan lain mungkin ter, cara yang kedua atau yang gimana yang kita akan ada penunjukan atau atau hanya dipilih dari orang-orang yang orang-orang yang sedih padai alim ulama saja tidak batu seluruh warga yang notabene tidak tidak mengetahui, tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa, Sehingga sebab kalau kita lihat ada 40 juta, 40 persen dari 150 juta pemilih, saya takutnya banyak yang tidak memilih. Artinya banyak yang sudah tidak mematuhi MUI. Kalau artinya tidak banyak yang sudah tidak mematuhi MUI, kita takut bahwa kredibilitas MUI menjadi jatuh tidak diikuti oleh warganya umat Islam sebab MUI hanya politik praktis dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Kita inginnya NU yang kuat, yang iya. diikuti oleh iya. umat, Pak Ustaz. Iya. Mohon masukannya. Baik, terima kasih. Apa yang dilakukan oleh para pakar ketika memimpin, eh, memilih Sayyidina Bakar itu tidak melibatkan seluruh sahabat. Itu melalui sebuah, ya mungkin kalau bahasa sekarang perwakilan gitu ya istilah dalam uh, fikih politik Islam itu namanya ahlul halli wal abdi gitu ya. Hal itu adalah melepas abdi itu mengikat orang yang dapat mengikat dan melepas ya para para para ahli para cendekiawan seperti itu itu itu meskipun mungkin gak pas gitu ya itu mirip dengan sistem pemilihan yang dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu pemilihan presiden yang tidak langsung kepada rakyat. Jadi melalui wakil-wakilnya di MPR waktu itu. Jadi itu. Nah itu itu yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Partai MUI Ya, MU itu mudah-mudahan karena dia MU itu mengeluarkan fatwa itu karena rasa takutnya kepada Allah. Kalau ada orang bertanya nggak di, dijawab MUI orang-orangnya akan dijebloskan neraka dulu. Itu ada hadis seperti itu. Mansuilan an ilmin fakatamahu Kuljima yaumal kiamati pilih jamin silakan. Orang yang ditanya tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah agama, di agama itu enggak hanya sekedar di masjid itu. Ya. ya kalau haram, mubah, makruh, ya wajib itu kan hukum Islam lima itu itu ada di mana saja. Ya. Di parlemen, di pemilu, sebab tidak ada gerak manusia di dunia ini yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Tidak ada gerak manusia di dunia yang tidak ada hukumnya. Apakah wajib, apa sunnah, haram, atau makruh, atau bukan. Makanya memilih itu gerak manusia. Dan itu tentu bukan berarti boleh praktis ya, Islam itu. Siapa yang memberi, memberikan jawaban pada orang bertanya, di akhirat akan pasang kendali dengan kendali barang oleh neraka. Itulah yang menjadi yang takut. Kalau tidak memberikan jawaban seperti itu. Jadi andai kata kok ada orang yang tidak mau taat dengan partai itu, ya nggak apa-apa punya MUI. Yang penting sudah terbebas dari kewajiban menjawab. Ya. Sebut orang, seluruh orang yang nggak mau taat dengan partai itu, nggak ada masalah. Yang ditakutkan adalah siksa dari Allah kalau tidak mau menjawab. Nah, Bagaimana nanti apa keluar lomba? Ya. kita lihat. Sistem pemilihan langsung ini dengan yang tidak langsung. Dulu MPR yang memilih presiden, DPR yang memilih gubernur. Zaman Orde Baru. Sekarang semuanya langsung. Kira-kira itu nanti perbandingan. Ya, baik buruknya itu timbang Baik yang mana? Memang sistem langsung sekarang ini ada kebaikannya, ada keburukannya. Di sana juga ada kebaikannya, ada keburukannya. ini timbang. Kalau kira-kira itu masih mendingan yang tidak langsung, maksudnya nggak terlalu banyak misalnya, itu saya kira kita perlu merekomendasikan agar masa yang datang pemilihan itu nggak langsung seperti ini biayanya mahal, rumit, apalagi ada sebuah sekali itu. Sekarang, apalagi yang sekarang itu, sudah memilih gambar, memilih nama orang. Tidak semua orang Indonesia itu bisa membaca nama orang. Itu masalahnya itu. Makanya pemilihan paling rumit. Sedunia. Gitu. Tidak Saya pernah bertanya di Iran, bagaimana pemilihan presiden di Iran? Nggak ada pakai undangan-undangan, siapa punya KTP, Nah, lihat KTP-nya masih berlaku, sah, dicek di komputer ada, silakan pilih. Ya. Di kita sudah punya KTP 47 juta, gak dapat undangan. Saya di rumah itu ada empat anggota keluarga, yang dapat cuma satu saja. Yang lain gak dapat semuanya. Datang ke pemilihan. Gak ada, katanya kelurahan. Kelurahan nanti, gak dapat nanti ke kecamatan Jembatan itu kabupaten kabupaten suruh ke presiden ngapain kayak gitu katanya di TV diterangkan kalau nggak punya kartu panggilan apa C4 apa apa itu datang aja bawa KTP nanti petugas pemilik ibu dapat di mana itu keterangan seperti itu Tidak ada di televisi itu pak gimana itu pilih aja televisi itu <laughs> runyam, rumit, runyam seperti itu. Kenapa sih dipermudah aja? Kalau bisa mudah, kenapa nggak harus yang mudah? Kita bisa mencontoh Iran ini dengan kartu penduduk. Nggak ada panggilan-panggilan. Hari ini pilihan, silakan punya kartu penduduk, datang. Warga negara Iran dan punya kartu penduduk. Selesai sudah itu. Nanti di kartu penduduk ada tanda, ah sudah milih, tidak itu. Mungkin karena ini, wah ini lupa, banyak banyak orang bikin KTP palsu sekarang kalaupun ada, mana mazarotnya Zuhri seperti sekarang ini? Lucu banget, sepertiga orang yang punya hak pilih kok bisa nggak pilih. Nah, jadi perlu, bukan MUI saja, saya kira itu nanti yang perlu menyarankan. Ya, masalahnya bukan kita jangan alergi terhadap orde baru. Apa yang dikira nanti bagus, meskipun itu orde lama, orde baru, kita pakai. Tidak semua yang di Orde Lama itu jelek, tidak semua yang di Orde Baru itu jelek. Ya. Dan banyak di Orde Reformasi malah lebih buruk daripada Dulu orang korupsi kan pribadi-pribadi, sekarang rombongan jamaah korupsi itu. Ya. Dibanding korupsinya saja, zaman reformasi itu jauh lebih parah daripada zaman-zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru. Korupsi lebih parah. Kan gitu sih, ditangkap, yang ditangkap berapa, yang tidak ditangkap berapa. Lebih parah. Baik, waktu sudah habis banyak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kita ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.